بسم الله الرحمن الرحيم wal maqalatul khamisatu wal isyruna ti makalah kang kaping 5 lan 20 iku ngene Ruya dan riwayat nopo annau saat temne kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kharaja iku metu sapa Nabi data yaumin ing dalam siji dina metu ala ashabi ngatasé pira-pira sahabat Nabi faqala moko dawuh sapa Nabi kaifa asbahtum Kaifa hale kaya apa asbahtum isu-isuan sira kabeh etm eh, tum se masuk siro kafeh dahaltum tum se manjing siro kafeh si waktu sofahi indal metu isu dawe sahabat fakolu mungko podo dawe sopo sahabat asbahna mukminin asbahna tegese dadi kita sirna tegese dadi kita fi sofahi indal metu itu. oleh dadi mukminin ahale mukmin kafeh billahi azza wa jalla kelawan iman kelawan Allah azza wa jalla Aisirna tegese dadi kita fi sobahi in lemot itu mukminina hale iman kabeh atau mukminina iku iman kabeh billahi azza wa jalla kita-kita ini posisi mukmin jadi gawe nabi ditakoi kowe piye keadaan asbahana mukminin Fakola mukodawu sobo kaji nabi. Wama alamatu imanikum. Wama iku apa alamatu imanikum. Di alamat iman siro kafe. Kau kok ngaku iman iku alamat temu. Kalu alal balan. Kalu bongko podo dawu sopo sahabat. Bukti kita imanu nasbiru. Sabar kita alal bala Ingatasi coba. Ail imtihan itikse ujian minawahi azza wa jalla. Kita nak dicoba gitu betah. Wa lan syukur kita alal roho Ingatasi atasi na'i Nah, laki senang ge syukur. Aili tisai tegese kecembaran film Aisyati yang dalam iurik. Wanardo lan yorido kita fil kodo ilan keputusannya pangeran ail hukmi tegese hukum al ilahi kang bangsa pangeran. Ai fi ayanil mawjudati Evi fi ayanil mawjudati yang dalam kahanan-kahanan sing wis terjadi atau sing wujud. Alama iya yang atas alama yang iya atas si perkoro ya kang te mawjudat Kau ale yang atas minal ahwali sang boro keadaan fil azali yang dalam zaman azali ilal aperti tumu komaring enta ente napa apertine aperti Fakola muka dawu sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam dawu antum al na hakon. antum desi sira wa al mukminuna iku iman kabe hakon kelan bener nak kue panjen sabar balak syukur nak seneng lan rido be kodok antum desi sira wa al mukminuna iku iman kabe hakon kelawan hak Eh, imanan nanti se iman muto kon kang nyaw coki lil waki iman kenyataan imanan nanti se iman muto kon kang nyaw coki lil waki iman kenyataan warobil ka'bati demi pangeran kake. al wawu te wawu lil kosami krono kosam ini kalau terangkan ini masalah iman ya terus ngeten ya iman itu ya iman kalau jenengan jeneng iman iman billah iman bahwa Allah itu wujud ya ngeten mau kalau akan ya kalau terang no sing radi detail tentang masalah mazhab ahli sunnah wal jamaah keyakinan para ahli sunnah wal jamaah termasuk imam ahli sunnah gini sinden Abdul Hasan Nawawi al Asyari. E, setiap orang itu berhak mengatakan anak mukmin saya ini mukmin lalu apa kesunatan mengatakan insya Allah biasanya wong sopan-sopan takut isi kan muni insyaallah utang tak sor sor insyaallah <laughs> kamu orang arah muni ngono nak kepentingannya tapi nak barang yang penting-penting malah muni itu kalimat yang sembrono karena sebetulnya insya Allah itu nggak boleh digunakan untuk sesuatu yang nyata ya, untuk sesuatu sing nopo sing nyata kewajiban iman itu nyata seharusnya nggak boleh dong kamu mengatakan anak mukminun insya Allah sembrono Mengenai kadang sopan lu elek di bangsa sopan karena barang sing jelas kok muni insya Allah. Lalu ada saja ulama yang selalu cara berpikir sopan begini cara logikanya. Mukmin itu pasti fil jannah. Ya setiap mukmin itu pasti fil jannah. Setiap orang mukmin pasti fil jannah. Nah, kalau kamu ngaku mukmin terlalu percaya diri berarti sama dengan mengatakan anak ahlul jannah. Kita ini penduduk surga. Karena orang mukmin itu pasti ahli jannah. Sehingga karena kita tidak pernah yakin min ahli jannah, kita boleh mengatakan insya Allah. Tapi orang insya Allah tentang wujudnya Allah, tapi tentang kita ini ahli jannah. Jika ada pandangan kuat dalam madhab ahli sunnah ada mengatakan boleh insya Allah, ada mengatakan tidak boleh mengatakan insya Allah. Bukan rumah ya ini penting kula aturakan, tapi nak kulo, kulo kulo keyakinan kulo. Saya ini rasa insya Allah dalam konteks-konteks seperti itu. Gak mlebu swarga Allah. Piye-piye Allah kadung wujud, kadung dohir kadung jelas. wira ahli swarga Allah. tetap ke ahli swarga ce ora, tetep eksistensi Allah iku adharul mau judat the, the judat paling dohir niku Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hal yang sama kita tidak berani. Misalnya begini, ini ijtihad pulau, tapi ya berdasar dawe ulama-ulama di sini. Kewan tak takoi, loro tambah loro berapa? Papat insya Allah. Kue rabi celek opo cayu? Ayu insya Allah. Pilihan-pilihan sing yakin kan gak tahu muni. Dalam hal yang karuan saja, yang duniawi. Duniawi itu kan barang ra penting. Iku enak sing banget jelas. Kue ramuni. Insya Allah. Kok pas terkait Allah kue muni? misalnya. Ini penting kalau aturakan. Mungkin cara kulon ora cocok. Kulon cara pribadi buatin cocok. Oke. Dua, kalau terpaksa secara riwayat itu ada kata insya Allah dalam hal-hal yang jelas. Kalau terpaksa ada. Itu oleh ulama yang jenis saya ini, yang jenis seperti ini, itu ditakwil litabaruk. Bukan makna insya Allah yang taklek, yang menggantungkan hukum baik kersane Allah subhanahu wa ta'ala misalnya orang itu kan mesti mati terus kamu ke kuburan berdua no macam-macam atau lagi salam terus muni wa inna insyaallah bikum lahikun itu semua riwayat memang ada kata insyaallah assalamualaikum ah, la, apa assalamualaikum daro kaum mukminin wa inna insyaallah bikum lahikun. Terus kamu mengatakan insyaallah padahal kayak mesti mati. Kata para ulama, insyaallah di sini itu litabaruk litabaruk itu karena kalimat ini sakral, ya kita mengatakan kalimat itu untuk cari apa? Bergaya sudah gitu saja, bukan ada taklek karena matinya orang itu pasti. Kan mestinya kan wa inna bikum lahikun, kita-kita ini pasti ketemu kalian, mana ini pasti mati. Mesti nubutin. Mesti. Makanya kata ini sawah di sini, kata ulama-ulama tidak taklek tapi lid tabaruk. barik itu hanya ngalap berkah. Jadi ini masalah-masalah sing perlu kalau terangkan gitu terus kalau suwon nak masalah terkait Allah gue kudu yakin anu yakin nah Allah itu dohir nah dohir itu begitu jelas wujudnya begitu jelas eksistensi ini begitu jelas fungsinya nyata nono langit bumi kue rasing gawe sehingga ya Allah gue kudu muni anak mukminun billah mengenai kata sendiri sahabat ditakoi orang muna insya Allah kalu asbahna mukmini nanobu bila ya wadir ಇವರ muni ನೀವು insya Allah ಇನ್ಶಾ ya ಅಲ್ಲಾಹು ಇವರ ಅವನಿಗೆ suwonis Nah soal kue swarga bu swargo mesti to atau swargo ragilem ini kan urusan kita, paham ya? Soal swarga menolak nopo kita itu urusan swargo. Biasa wae pada makhluk era eh, usah bu ciro nak swarga swargo ragilem kowe kowe ya aja gelem pada ragilem ini kan malah apik <laughs> Sesuai rokok ya ragilem pisan. Jadi kalau suwon ya, ini penting kalau aturakan pergi dawe ulama-ulama. Kalau menangi, kalau gak ada kitab termasuk wonten dialoge Abdul bin Mas'ud kalian para sahabat. Intinya singkat cerita itu Abdul bin Mas'ud itu orang yang sangat-sangat sopan. Saking sopannya dia, dia pernah fatwa begini, beliau pernah fatwa gini. Kalian jangan ngaku mukmin, karena dengan Anda ngaku mukmin berarti Anda sama dengan mengatakan ana min ahli jannah, berarti kita penduduk surga su sanggeng sopanya Abdul bin Mas'ud. Sahabatnya Nabi termasuk akabiri sahabat. Lalu sahabat yang lainnya menjawab begini, kalau apal tadi. Ya ya sahibah Rasulillah. Pas itu gak disebut Abdul Mas'ud malah dipakai embel-embel sahabat. Ya sahibah Rasulillah. Wa halil iman illa an nu'minu billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubi. Terus ditanya, Abdul bin Mas'ud kita-kita ini iman ya iman saja karena Allah itu jelas, Allah itu eksistensinya jelas. Ya sudah kalau mau iman iman saja kita tidak pernah terlintas ketika mengatakan anak mukmin terus terlintas kita mengklaim ahlil dana. Nangis Abdul bin Mas'ud saat itu juga nangis. Sodaktum kalian benar. Wa ar rojul saya salah. Maksudnya lelaki salah maksudnya dia. Nangis Abdul bin Mas'ud kamu benar. Saya yang salah. Karena kebenaran hakiki itu orang ingin ngomong saja. Coba misalnya Mustafa tak beda mau sak juta dapat sejuta orang juta. Kan tidak punya kepentingan kependidik orang juta. Selain mokal, ya soangil lah kembang. <laughs> ya ingin ingin waras saya nak siji tambah siji loro kan.